صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور متساتها وكل متسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat setelah beberapa lama kita tak jumpa. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khana fitina wa pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahmatullah. Kita masih masuk dalam bab tahrimud dulmi wal amr bi raddil madalim. Haramnya kedoliman dan perintah untuk mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kita sudah masuk hadis yang ke-209 qala rahmat ta'ala <clears throat> wa an abi humaid عبد الرحمن بن سعد الساعدي radhiyallahu taala anhu qala dari sahabat yang mulia Abu Humaid Abdurrahman Ibnu Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah taala meridhoinya beliau pernah bercerita استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال ala sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki dari kafilah Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyah. Nah, Ibnu Al-Lutbiyah. Ini namanya ialah Abdullah. Untuk memungut sodakoh. Falamma qadima qala Hada lakum wa hada uhdiya ilayya. Ketika Ibnu Alutbiyah datang dari tugas mengumpulkan sodakoh, dia berkata, ini untuk kalian. Yang ini adalah sesuatu yang dihadiahkan untukku secara khusus. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar. Fahmidallah wa athna alaih. Sumaqal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau langsung berdiri naik mimbar. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkhutbah. Amma ba'd fa inni asta'miru rajul minkum 'ala al-'amal mimma wallani Allah. Adapun setelah itu Sungguh aku telah menugaskan seorang laki-laki dari kalian untuk melaksanakan tugas yang Allah serahkan kepadaku. Fayati fayaqulu hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Kemudian laki-laki itu datang kepadaku dan mengatakan yang ini untuk kalian Sedangkan yang ini adalah hadiah khusus untukku. Afala jalasa fi baiti abihi au ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau rumah ibunya? Kemudian hadiahnya datang ke tempatnya. Kalau memang dia benar-benar jujur dalam perkara ini. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى نعم رؤيا أفرة إبتيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه Demi Allah Janganlah salah seorang dari kalian mengambil sedikit pun yang bukan haknya karena kalau dia melakukannya, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bebankan apa yang ia ambil itu pada hari kiamat. Aku sungguh tidak mengetahui seorang pun dari kalian yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan memikul onta miliknya yang kemudian unta itu bersuara atau memikul sapinya yang bersuara atau memikul kambingnya yang bersuara. Nah. Sampai terlihat putih. Lalu oh, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Dia pun berkata, Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Beliau menyampaikan ini tiga kali. Mutafakun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini secara global yang mana betina azza menjelaskan kepada kita bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau menugaskan seorang yang bernama Ibnu alutbiyah untuk memungut sodakoh. Setelah datang, ternyata hasil pengumpulan sodako itu tidak semuanya diserahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian yang diklaim oleh Ibnu Lutfiyah miliknya, hadiah khusus untuknya. Maka Rasulullah tidak bisa menerima hal ini. Beliau kemudian naik mimbar dan menyampaikan apa yang telah kita baca tadi. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya? Dan kita bisa lihat apakah saudara atau hadiah itu datang ke tempatnya. Artinya dia dapat itu karena tugasnya Seandainya benar-benar itu hadiah khusus untuk dia, maka itu akan diberikan di rumahnya. Tidak ketika apa ini? Bertugas memungut sodako. Nah, maka Rasulullah mengingatkan agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena siapa saja yang akan meng, eh, siapa saja yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memikul apa yang ia ambil tanpa hak. Sebagai tanda orang ini mengambil sesuatu yang bukan apa ini haknya. Nah, barakallahu Baik. <clears throat> Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama. Pemimpin negara berwenang mengutus petugas untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib berzakat. Dan mengelolanya. Nah, ini adalah wewenang dari syariat untuk pemerintah muslim yang sah bahwa mereka punya wewenang untuk mengutus petugas pemungut zakat dari orang-orang yang wajib apa ini? Zakat. Dan punya wewenang untuk mengelola zakat itu. Nah, ini kalau di fungsikan sebagaimana mestinya, insya Allah akan bisa memperbaiki keadaan ekonomi rakyat khususnya apa ini kaum muslimin. Taib. <clears throat> Jadi ini disampaikan dikarenakan kita tinggal di suatu negara yang mana pemerintah belum mengambil alih wewenang ini secara penuh. Sehingga kaum muslimin merasa bahwasanya eh, memungut zakat itu dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial. Begitu pemerintah menunjuk amil-amil zakat untuk mengelola banyak yang protes. Ya. Kemudian mengatakan negara tidak boleh mencapai urusan apa ini keagamaan umat padahal pemerintah muslim yang sah berwenang untuk apa ini mengelola zakat dan sodakoh dengan mengetahui hadis ini kita tidak target lagi jika ada pemerintah mungkin bukan pemerintah pusat pemerintah daerah atau bahkan pemerintah desa yang kemudian menunjuk amil-amil zakat untuk memungut zakat-zakat dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat maka kita kalau memang menjadi salah satu dari orang yang wajib zakat kita serahkan kepada mereka sah pahalanya sempurna dan justru itu adalah mewenang mereka sebetulnya dan ada orang yang lebih tenang, lebih sesak, ya, dikasihkan ke takmir masjid, ya, diserahkan ke lembaga-lembaga sosial, ya. Nah, padahal mereka itu bukan apa ini, putusan atau wakil dari pemerintah. Nah, dikiranya bukan mau benang apa ini, pemerintah. nah mesti semacam itu merupakan wewenang dari pemerintah seperti Rasulullah SAW menugaskan Ibnu Al-Lutbiyah untuk memungut sodako. Kemudian yang kedua. Hadiah yang diberikan kepada pegawai pemerintah ketika dinas termasuk suap atau reswa. Nah. Jadi pemerintah itu punya apa ini? Punya pegawai asmi, Nih orang-orang yang dinas. Ya. Pegawai negeri Taib dan yang semisalnya yang menjadi pegawai pemerintah maka tidak boleh menerima hadiah gratifikasi eh, ya ketika dinasnya karena itu termasuk apa ini suap atau riswa. nah, bagaimana kalau seandainya di luar dinas. Tidak ada kaitannya dengan tugas. Barakofikum. Dari tetangga, eh, urusan sama tetangga, atau dari keluarga, urusan sama apa ini? Keluarga, atau dari teman, urusan apa ini? Sesama teman. Tidak ada kaitannya dengan tugas dan dinas. Dan di saat tidak sedang bertugas. Barakofikum. Maka hari ini boleh. Kalau hukum asal saling memberi hadiah itu apa ini? disunahkan. Nah, seperti kakaknya ngasih hadiah adiknya, adiknya ini pegawai pemerintah, ya. Nah, tarafikum. Tapi ngasihnya ini ialah kaitannya dengan adik sama kakak terkait dengan hubungan apa ini keluargaan. Karena kakaknya dapat rezeki, adiknya dikasih hadiah. Itu gak masalah. Nah, tapi kalau sedang dinar dan dalam rangka tugas, nah terus dikasih hadiah termasuk reswa. Reswa, nggak boleh. Karena biasanya ada kepentingan di balik apa ini hadiah itu untuk memuluskan rencana. Itu tidak boleh. Nah. Hmm. nah. dia harus ditolak atau kalau seadanya nggak bisa ditolak ya diserahkan kepada apa ini pihak yang berwenang. Nah ini saya dapat hadiah ketika dinas, ketika tugas. Nah dari salah satu masyarakat dikasihkan kepada apa ini negara. Nah terserah mau diapakan nanti. Karena masing-masing pegawai pemerintah itu sudah dapat apa ini gaji tetap enam uang operasional dan lain-lain yang sudah resmi dari apa ini negara sebagaimana Rasul SAW beliau tidak mau menerima apa yang diucapkan oleh Ibnu Alutbiyah bahkan beliau menegur dengan keras katanya ini setoran sodako. Yang ini aku dikasih hadiah sama seseorang. Ketika apa mungkin apa ini? Sodako. Maka Rasulullah pun gak berkenan dengan hal itu. Kamu gak duduk saja di rumah ibumu atau bapakmu. Coba lihat, ada yang, yang ngasih kamu. Gitu. Artinya, seandainya engkau duduk di rumah bapakmu atau ibumu, kamu gak akan dapat apa ini? Hadiah semacam ini. Nah, kamu dapat hadiah di saat tugas dan dinas. Maka itu tidak boleh. Baik. Faedah yang ketiga. Orang yang mengambil harta manusia dengan cara yang batil akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membawa harta-harta yang ia ambil secara batil. Nah, jadi umat manusia Yohana Bedina Azakumullah ketika dibangkitkan dari alam kubur itu keadaannya macam-macam. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Siapa mereka? Mereka itu adalah penggemar riba. Ya, orang-orang yang makan riba belum bertobat sampai mati, nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur bangkitnya dalam keadaan apa ini? Seperti orang kesurupan jin. Jadi semua tahu. Oh ini berarti suka makan riba ketika di dunia. Taip. Termasuk mereka-mereka yang mau mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang batil. Maka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia membawa harta-harta yang ia ambil tanpa hak ngambil unta ya bawa unta ngambil kambing ya bawa kambing ngambil sapi ya bawa apa ini sapi maka dalam hadis ini dikabarkan untanya, sapinya sama kambingnya berteriak-teriak. Sehingga yang lainnya pada apa ini? Melihat orang itu. Nah, tapi Barakofikum. Kemudian, faedah yang keempat. Dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. ثم رفع يديه حتى رؤي أفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت Setelah Rasulullah menyampaikan nasihat tadi, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Sampai kelihatan putih kedua ketiak beliau. Sambil membaca Allahumma hal ballagtu yang menunjukkan disyariatkan mengangkat kedua tangan apa ini? Ketika berdoa. Taib. Selanjutnya, hadis yang ke-210. Qala al-Imam An-Nawawi rahmat ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda Mangkanat indahu Madlumatun di akhirnya min irdihi aw min syai'in yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinaran wala dirham Barang siapa yang memiliki kedoliman terhadap saudaranya, baik terkait dengan kehormatan atau sesuatu yang lain, maka hendaklah segera minta halal kepada saudaranya hari ini sebelum datang waktu tidak ada dinar dan dirham in amal lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari madrimatih jika dia memiliki amal salih maka akan diambil amal soleh itu oleh saudaranya tergantung kedolimannya wa illam yakul lahu hasanat uhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih dan jika dia sudah tidak memiliki kebaikan-kebaikan maka kejelekan-kejelekan teman yang ia dolimi Nam diambil untuknya dan dibebankan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini cukup jelas tentang haramnya perbuatan dolim dalam segala bentuknya. Baik mentolimi kehormatan seseorang atau mentolimi sesuatu yang lain. Jadi semua kedoliman itu jelek semua kezaliman itu tercela. Semua kezaliman itu apa ini? Haram. Yang kedua, wajib untuk minta halal kepada saudara yang kita dolimi. Nah, dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Jadi kalau kita mendolimi saudara kita, baik terkait dengan kehormatannya atau hartanya atau yang lainnya, maka wajib bagi kita untuk minta halalnya dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Yang ketiga, kedoliman antar sama hamba akan diadili pada hari kiamat nanti. Nah, jadi tidak kemudian dianggap selesai, tapi diadili secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala Mana yang mendolimi? Mana yang didolimi? Semuanya disidang, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berbuat dolim, maka kebaikan-kebaikannya akan diserahkan kepada saudara yang ia dolimi. Seukuran kedoliman yang ia lakukan. Jika kebaikannya tidak cukup, maka kejelekan saudara yang ia dolimi akan dibebankan kepadanya seukuran dengan kedoliman yang ia lakukan. Karena saat itu sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada ialah al-hasanat wasayiat. Kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Sudah tidak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, atau real. Yang ada ialah hasanat dan sayyiat. Barakofikum. Yang keempat. Mengimani bahwa kebaikan dan kejelekan akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Nah, sebagaimana keyakinan al-sunnah wal jamaah bahwasanya amal hamba akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Amalannya ditimbang, catatannya ditimbang, orangnya juga ditimbang. Nah. Berat dan ringannya timbangan tergantung apa ini? Kebaikannya. Kalau kebaikannya banyak, maka berat timbangannya. Kalau kebaikannya sedikit, maka apa ini? Ringan timbangannya. Jadi berat dan ringannya timbangan tergantung apa ini? Kebaikannya. Sehingga dalam Quran disebutkan Barang siapa yang berat timbangannya apa barang siapa yang ringan timbangannya? Nah, itu langsung dipahami. Berat kebaikannya dan ringan kebaikannya. Baik. Bagaimana cara menimbangnya? Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Apa yang terjadi nanti di hari kiamat, di akhirat nanti itu sudah bukan seperti yang terjadi di dunia. Semuanya serba berbeda. Semuanya serba terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ya ialah kita berusaha untuk memperberat timbangan kita. Nah, jadi kalau ada kata-kata memperberat timbangan kita berarti memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. 6. Nah, selanjutnya hadis yang ke-211. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu As semoga Allah taala meridai keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allah anhu muttafaqun alaih wa lafdul bukhari seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya Seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini sepakati oleh Imam Al-Bukhari dan lafaz sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan lafaznya milik Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini, Fa'abitina Azzaqumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, di antara bentuk kedoliman itu ialah dilakukan dengan lisan dan tangan. bahkan bisa dipakai untuk mendolimi orang lain. Tangan juga bisa dipakai untuk mendolimi orang lain. Lulisan dengan apa ini? Pernyataan, pernyataannya. Ya. pernyataannya itu masya Allah menghabisi saudaranya dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa hak zalimi dengan tangan. Nah, itu. Tangannya digunakan untuk mukul atau mengambil harta saudaranya tanpa hak. Atau yang semisalnya. Yang kedua. Ciri seorang muslim sejati ialah menahan lisan dan tangannya agar tidak mendolimi saudaranya. ini susah ya tapi bukan sesuatu yang mustahil jadi kita jaga lisan kita jangan sampai mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kehormatan saudara kita jatuh kita jaga lisan kita jangan sampai kita mendolimi saudara kita kita jaga tangan kita, jangan sampai mendolimi saudara kita. Nah, tangan juga pakai untuk tulis di medsos. Nah, hujatan atau penghinaan atau yang lain ya. Walaupun lisannya tidak berbicara, tapi tangannya bergerak hmm, mewakili lisannya. Sama saja oh dikirim ke seribu orang ya nah jerpik ganas lagi bahasanya nah. nggak pakai bicara itu pakai apa ini tangan muslim yang baik menghindari itu semua sehingga saudara-saudaranya itu merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya itu muslim yang sebenarnya kalau kita saksikan di zaman sekarang ini, ya langkah orang-orang semacam itu. Banyak yang dengan mudahnya mengucapkan kata-kata yang mendolimi saudaranya. Dengan mudahnya tangannya menuliskan tulisan-tulisan yang menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya. Tapahak. Tapi. Maka hati-hati. betina azakumullah. Dari hal itu. Kemudian yang ketiga. Hijau itu ada dua. Ada yang dohir, ada yang batin. Hijrah itu ada dua. Ada yang dohir, ada yang batin. Hijrah yang dohir itu adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam, dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik, atau yang semisalnya. Hijrah dengan fisik istilahnya ya. Hijrah dohir itu ialah hijrah dengan apa ini? Fisik. Adapun rijah yang bersifat batin itu meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Al muhaj al muhajir man hajar ma'anahu Allah anhu. Di sini masuk dalam kelompok ijah apa ini? Secara batin. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ijah batin. ada pertanyaan menerima hadiah dari wali murid secara pribadi di sekolah. Biasanya wali murid perangkapan supaya anaknya diperhatikan, supaya termasuk suap asan tak sebaiknya ditinggalkan ya. Nah, karena kalau sekolah-sekolah biasanya itu dinas ya di PNS hmm, nah, sudah ada pengawasnya tadi ya apalagi dalam rangka tujuannya untuk menghususkan anaknya atau meluluskan anaknya atau supaya anaknya naik kelas atau yang lain maka jangan dilakukan jelas tujuannya ya nah supaya anaknya diperhatikan hmm. kalau bisa masih itu di luar sekolah ya nah tidak jam-jam apa ini dinas ya nah misalkan oh ke gurunya ya, ucapan terima kasih ya atas bimbingan terhadap anak saya selama ini enggak masalah ya enggak ada kaitannya ini jelas ini bu kalau tujuannya kayak gini dikasih Pak, sedikit tolong Pak harus saya perhatikan. Oh, itu kan main mata ya, ini anaknya luluskan, rapotnya diperbagus ya. Nah, atau yang lain, taib asantar sebaiknya tinggalkan. Tapi kalau ucapan terima kasih, ya, Nah, ya sampaikan kepada semua. Yang ngajar anaknya gak cuma satu. Ya. ya kasihkan ke sekolah ini tolong dibagikan ya kue untuk semua guru di sekolah anak saya nah mau masalah kalau tasis secara khusus apalagi sedang dinas nah apalagi tujuannya jelas supaya anak emaskan anaknya hmm, nah ini asantar sebaiknya ditinggalkan baik jadi sekedar ucapan terima kasih tak masalah ya. Nah, tapi, jadi diantara yang perlu diperhatikan ialah tujuan memberi hadiah itu. Kalau tujuannya adalah sebagai sarana untuk melakukan kecurangan, itu nggak boleh. Kalau semata-mata ucapan terima kasih, nah atas jasa-jasa dan ilmunya, ya nggak masalah. Tapi, tapi Sekali lagi, kalau bisa di luar jam apa ini? Dinas di sekolah. Nah, karena eh, sekarang banyak badan pengawas, ya. Nah, ini kalau sampai ketahuan, nah, eh, bisa di pidana. <laughs> ya ya kalau dulu kan kayak apa namanya itu pengadaan buku-buku sekolah ya, ya kan nah, biasa kan sales-sales itu ngasih ya, dia khusus oh, guru yang bisa memasukkan produknya hanya nah, semua siswanya diwajibkan untuk apa ini beli ini hmm, gitu kaya pemerintah kemudian melarang itu semua. Hanya buku-buku sekolah langsung dari pemerintah. Diusut. Nah. Jadi sebaiknya hal-hal semacam itu dihindari. Hadiah-hadiah khusus itu ya. Nah, hadiah-hadiah sifatnya umum, masalah pribadi gak ada kaitannya dengan apa ini tugas. Nah, nggak masalah. Hukum asalnya nggak apa-apa. Apa hukum bekerja di BPJS? BPJS. Apakah itu termasuk lembaga riba? Nah. Taib. Nah ini khawatirin azakumullah. Setelah banyak yang mengkaji masalah BPJS. Ini kesimpulannya masih rawan dengan unsur riba. Ya, asal takut Sebaiknya cari kerjaan yang lain. Nah, ini minimal meragukan ya maksimal masuk dalam apa ini lembaga riba ya taib ya, sudah keluar fatwa MUI dan yang semisalnya ya, tentang masalah BPJS sehingga bagi ikhwah yang bekerja di BPJS ahsan untuk cari pekerjaan yang lebih jelas ya Nah, jadi jangan yang penting duitnya. Nah, yang penting ialah halalnya duit itu. Nah, berarti duit iya, halalnya juga iya. Kejelasannya juga apa ini? Iya. Paham ya? Nah, asan takut. Wallahu ta'ala. Sebab ini bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. ya. Ah, ya bisa jadi seperti itu. Jadi mengangkat kedua tangan sampai kelihatan putih kedua ketiaknya. Berarti pakai jubah ya, apa ini lengan pendek. Ya. Itu gak masalah. Taib. itu Bukan berarti harus lengan pendek itu. Berarti saat itu lengan pendek sehingga ketika apa ini kelihatan putih ketiaknya. Karena kalau lengan panjang mau oh, kelihatan putih ketiaknya sobek. Ya kan? Nah, sudah jelas. Wallahu ta'ala subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu